Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jaminan ini tentunya tidak akan didapatkan lagi oleh siapapun sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dia akan dibebaskan dari azab neraka. Jaminan itu dia dapatkan sejak dia hidup di dunia. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pembebasan dari azab neraka adalah sebuah keberuntungan, adalah sebuah kemenangan Bahkan itu merupakan cita-cita dan angan-angan setiap manusia. Terlepas dia itu adalah muslim atau tidak. Semua berangan-angan bahwa kelak nanti ketika dia meninggal dan menghadap Allah Subhanahu wa taala, dia sangat berharap akan dibebaskan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkenaan dengan ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin za'iqatul maut." Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan hanya saja balasanmu kalian akan terima sepenuhnya pada hari kiamat. Faman zuhziha anin nar maka barang siapa yang dibebaskan dari azab neraka wa udkhilal jannah lalu dimasukkan ke dalam surga faqad faz maka sungguh dia telah mendapatkan keberuntungan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita mengatakan bahwa jaminan pembebasan dari azab neraka semenjak seseorang itu hidup di dunia tentu sudah tidak dapat lagi ditemukan oleh seseorang sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kita bertanya, Apakah peluang dan kesempatan ini sudah tertutup sama sekali dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ternyata tidak ma'asyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih terbuka lebar pintu-pintu kesempatan ini masih dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala bagi siapa saja. Ma'asyarul muslimin, tidak lama lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Bulan di mana kesempatan itu Allah buka seluas-luasnya bagi siapa yang ingin masuk ke dalamnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi fi kulli lailatin utaqa'u minan nar." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pada setiap malam di malam-malam bulan Ramadan memiliki hamba-hamba yang akan dibebaskannya dari azab neraka. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka sambutlah Ramadan ini dengan sukacita. Persiapkanlah semangat, tekad yang bulat, perbaharui iman, perbaharui keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki bulan yang mulia ini. Semoga saja dengan semangat yang baru, dengan iman yang baru, dengan keikhlasan yang diperbaharui kita berhak mendapatkan predikat orang-orang yang dibebaskan Allah Subhanahu wa taala dari azab neraka. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kebanyakan kaum muslimin menyambut bulan Ramadan semuanya dengan hal-hal yang baru. Cat masjid diperbaharui, tehel masjid diperbaharui, baju-baju diperbaharui, sorban-sorban diperbaharui muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala memperbaharui hal-hal yang kita sebutkan tidaklah terlarang tetapi konsentrasi untuk memperbaharui hal-hal itu saja itu tidak bijaksana ma'asyur muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala benarlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda la ala akhir ummati akwamun yuzakhrifuna masajidahum wa yukharribuna qulubahum yattaqi ahaduhum ala thiyabihi ma la yattaqi ala dinihi sungguh akan datang di penghujung umatku ini sekelompok kaum mereka menghiasi masjid-masjid mereka lalu merusak hati-hati mereka mereka hanya cukup untuk bertakwa dengan pakaian-pakaian mereka. Apa yang tidak mereka bertakwa dengan agama-agama mereka? Ma'asyurul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah fenomena ini ketika bulan Ramadan menjelang datang. Manusia sibuk memperbaharui masjidnya. Manusia sibuk memperbaharui rumahnya. Manusia sibuk memperbaharui sorban dan baju gamisnya. Sementara hatinya dia biarkan berkarat. Sementara hatinya dia biarkan rusak. Sementara hatinya dia biarkan bopeng-bopeng dengan noda dosa yang selama ini dia lakukan. Ma'asyur muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sebahagian juga telah merasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan telah mencapai derajat tingkat ketakwaan yang tinggi. Ketika dia telah menggunakan peci. Ketika dia telah menggunakan gamis putih Ketika dia melilitkan sorban di kepalanya, hanya secukup itu saja ketakwaan yang ia dia rasakan. Sementara perangainya, sementara ibadahnya tidak mencerminkan pakaiannya. Ma'asyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita tidak ingin seperti itu. Karena orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang merugi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menilai dan memperhatikan bentuk rupa kalian dan juga tidak kepada body kalian akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memperhatikan hati-hati kalian dan amal-amal kalian. Ma'asyal muslimin, sambutlah Ramadan dengan memperbaharui hati kita yang di dalamnya terdapat keikhlasan, yang di dalamnya terdapat keimanan, yang di dalamnya terdapat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbaharuilah hati ini agar kemudian kita nanti ketika berada di dalam bulan Ramadan benar-benar sanggup memaksimalkan waktu-waktu kita Kesempatan kita hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelahnya kita berhak mendapatkan predikat utaqa'u minan nar, orang-orang yang akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab neraka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dzamb. إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين معاشر المسلمين yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Majah dan Imam, Imam Ahmad meriwayatkan dari Talha bin Ubaidillah bahwa ada dua orang laki-laki datang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana islamuhuma jami'an. dan kedua-dua orang ini masuk Islam secara bersama-sama. Dan salah satu di antara keduanya kelihatan lebih bersungguh-sungguh. Lalu dengan kesungguhannya itu dia pun berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syahid. Lalu yang satu ini hidup setelahnya setahun lamanya. Lalu Talhah radhiyallahu taala anhu berkata, "Suatu malam aku bermimpi Aku mendapati diriku berada di gerbang pintu surga. Lalu tiba-tiba aku berada di tengah-tengah kedua orang ini. Lalu keluarlah seseorang dari surga. Lalu memberikan izin orang yang terakhir mati dari dua pemuda tersebut untuk masuk ke dalam surga. Setelah orang terakhir mati ini masuk ke dalam surga, orang itu keluar lagi lalu mengizinkan orang yang mati syahid ini yang awal yang mula-mula meninggal untuk masuk surga. Keesokan harinya Talha bin Ubaidillah menceritakan kepada para sahabatnya berkenaan dengan mimpi yang dia lihat. Semua mereka kagum dan terheran-heran. Lalu berita itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu diceritakanlah kepada Rasulullah perihal mimpi Talha bin Ubaidillah tersebut. Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, "Min aizalika ta'jabun?" Dari sisi mana dari cerita itu yang kalian heran dan kagumi? Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah orang pertama tadi kelihatan lebih bersungguh-sungguh? Lalu dengan kesungguhannya itu ia berjihad lalu mendapatkan syahid. Lalu yang terakhir, mengapa justru dia yang duluan masuk surga baru orang yang mati syahid ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun balik bertanya kepada para sahabatnya, Alaisa hadal akhiru adraka Ramadan? Bukankah orang terakhir ini mendapati bulan Ramadan? Fasama wa salla wa kaza wa kaza sajdatan fis Lalu di dalam bulan Ramadan itu dia berpuasa, dia salat, Lalu dalam tahun itu dia sujud sekian dan sekian. Qalu bala ya Rasulullah. Mereka berkata, benar ya Rasulullah. Yang terakhir itu mendapati bulan Ramadan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menyingkap tabir rahasia kemuliaan yang didapati oleh orang terakhir itu. Beliau mengatakan bahwa oleh sebab Ramadan itu maka jarak di antara keduanya, keutamaan di antara keduanya berjarak antara langit dan bumi. Ma'asyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah keutamaan yang akan didapati oleh orang-orang yang mendapati Ramadan dan dia berpuasa, salat, qiyamul lail dan memaksimalkan hari-hari dan waktu-waktunya semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.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 إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما اللهم يا حي يا قيوم اللهم يا حي يا قيوم اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة